Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap, terhadap syarah Al-Mandum Al-Baiquniyah. Naam, karya Al-Imam Al-Baiquni Taha Ibn Fatuh. rahimallahu taala. Nah, barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu matanya walaupun satu tapi biar terulang-ulang. Antum على محمد خير نبي مرسل ايوه تفضل ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسل نعم تفضل ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسل ايوه ايوه Naam barakallahu fikum. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. ini karya al-Imam yang ma'ruf dengan Toha bin Muhammad bin Fatuh Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa kata beliau di sini, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala masih seputar apa kemarin? Seputar lafaz Muhammad dan Ahmad. Ya kan kemarin? Naam barakallahu fikum. Kita lihat Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala <clears throat> wa Ahmad itu dia. Ya? ya bukan? Hmm? Eh, Muhammad. na'am. Wa baina Muhammad wa Ahmad farqun fi shighah wal ma'na. Sekarang antara lafaz Muhammad dan Ahmad itu beda bentuknya dan maknanya. Bentuknya Muhammadun, Ahmadu. Beda enggak bentuknya? Beda. Maknanya pun juga beda. Kita lihat. Amma fi sighah adapun bentuknya fa Muhammadun ism maf'ul, Muhammad yang dipuji. Wa Ahmad ism tafdhil. Orang yang paling terpuji. Nah, seperti itu. Beda. Nah, barakallahu fikum. Amal farqu bainahuma fil ma'na. Eh? Adapun nah barakallahu fikum perbedaan antara keduanya dari maknanya apa? Fa, fa fi Muhammad maka di dalam Muhammad yakunul fi'lu waqi'an minan nas Muhammad itu apa sih? Orang yang dipuji. Berarti yang muji siapa? Manusia bukan? Manusia. Itu maksudnya. Yakunul fi'lu berarti terjadilah perbuatan itu waqi'an muncul dari manusia. Manusia memuji. Ai annas yahmadunahu. Perhatikan. Maksudnya bahwasanya manusia mereka memuji Nabi Muhammad SAW. Itu kalau Muhammad ya. Muhammad artinya orang yang dipuji. Berarti yang muji siapa? Manusia. Itulah maksudnya. Kalau Ahmad. Tapi Ahmad yakunul fi'l waki'an minhu. Tapi kalau di dalam lafaz Ahmad maka menjadilah apa? fi'il itu na'am barakallahu fikum na'am muncul darinya. Berarti Rasulullah itu Ahmad, orang yang paling terpuji. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Ahmad Ahmadu berarti apa? Aku memuji gitu loh, seakan-akan gitu. Yakni annahu sallallahu ahmadun nas lillahi taala. Maksudnya bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling terpuji Nah, barakallahu fikum. Nam untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakunu waqi'an alaih. Terkadang juga bisa jadi apa? Ahmad tersebut nam mengenai dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau yang pertama tadi muncul dari Rasulullah, Ahmad maksudnya Rasulullah adalah orang yang paling bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya, atau orang yang paling terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang terkadang bisa juga apa? Ahmad itu maknanya mengenai diri beliau, yakni annahu huwa ahakun nas an yuhmad. Bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk dipuji. Berarti untuk dipuji mengenai siapa? Pujian ini mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu Muhammadun humida bil fi'il. Maka menjadilah Muhammad ini apa? Dipuji dengan na barakallahu fikum perbuatannya. Wa Ahmad ay kana hamduhu ala wajhin yastahiqquhu. Adapun Ahmad maka karena hamduhu maka pujian tersebut ala wajhin di atas sisi yastahiquhu, sisi yang memang layak dan berhak untuknya. Li'annahu ahadun nas an yuhmada. Dikarenakan Rasulullah adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Wala'alla hadha huwa sirru fi anna Allah ta'ala alhama Isa an yaqul dan bisa jadi inilah rahasia eh, rahasia Allah taala memberikan ilham memberikan wahyu kepada Nabi Isa untuk mengatakan apa wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. dalam keadaan Nabi Isa memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Namanya siapa? Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah tahu gitu ya, akan datang rasul setelahnya. Nah, hatta yubayyana li bani Israil hingga beliau menjelaskan kepada bani Israil annahu Ahmadun nas lillahi taala bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling terpuji Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala wa annahu ahaqqun nas bi an yuhmada dan bahwasanya Rasulullah adalah apa? Adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Nah, ikhwani fi din azza yasakumullah. Jadi beda. Nah, kenapa beda? Karena barakallahu fikum ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilaful ma'na. Itu kaidah yang perlu antum hafal ya. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilaful ma'na. Nah, tercatat tuh yang tercatat ini kaidah ini penting ini. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Perbedaan bentuk atau susunan itu menunjukkan berbeda pula maknanya. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Nah, barakallahu fiikum. Ini kaidah yang sering muncul ini ya. Susunannya beda, pasti maknanya juga beda gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil makna. Ala ikhtilafil makna. Nah, barakallahu fiikum. Itu nulisan yang keliru ya. Itu semuanya ada alif bengkoknya itu ya. Mabna alif bengkok, makna alif bengkok juga di situ. Ya kan? Naam. Apa artinya tadi? Artinya tadi apa? Perbedaan bentuk atau susunan itu menunjukkan juga berbeda juga apa? maknanya. Sekarang Ahmadu dengan Muhammadun sama enggak bentuknya? Berarti maknanya pun juga beda gitu loh. Paham? Ya seperti itu. Naam. Sekali sebentar syafa yasfi dengan asfa yusfi. Asfa dengan syafa beda enggak? Otomatis maknanya juga beda. Kalau syafa yasfi apa? Menyembuhkan. Ya kan kalau asfa yusfi Lain lagi, Allah yusfik. Kalau antum didoakan orang, ya akan Abdullah Allah yusfik. Antum bilang amin itu? Iya. Gimana? Asfa yusfi apa artinya? Melaknat. Kalau melaknat terlalu ekstrim. Apa asfa yusfi? Ewa ahlaka yuhliku. Asfa yusfi ahlaka yuhliku. Kalau syafa yusfi menyembuhkan. Jadi kalau anda doakan orang Allah. Allahu yasfik. Jangan keliru ya. Bukan Allah yusfik yasfik. Ikhtilaful mabna ya dulu ala ikhtilafil makna. Beda susunan, beda bentuk menunjukkan beda pula maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat sedikit lagi ya barakallahu fikum. nah kata beliau di sini. Wa qawluhu khairin nabiyyin ursila jama'al muallifu bainan nubuwah war risalah. Di sini digabungkan antara nabi dan risalah nabi dan rasul. Maksudnya bagaimana? Khairin nabiyyin ursila, nabi ursila risalah. An-nubuwah berisalah. Kenapa? Li'anna nabiyya mustaqqatun li'anna nabiyya mustaqqun ma'al naba' ma'an naba'i fa huwa fa'ilun ma'al maf'ul. Perhatian Bapak ini. Karena yang namanya nabi itu diambil dari kata naba'. Eh? Naba' wa huwa fa'ilun bimakna maf'ul yang diutus yang diberi. Kalau ya, nah yang diberi nam kenabian au huwa mustaqun minan nubuwah. Ada juga yang mengatakan dia pecahan dari an-nubuwah, an-nabi pecahan dari an-nubuwah, ai nabayan bu tafa'a Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya bagaimana? Maksud nabayan bu tafa'a apabila meninggi. Eh, nabayan bu itu semacam tumbuh tinggi. Wa nabiyyu la yashakka anhu rafi'ur rutbah ya kan? Dan nabi enggak ragu lagi. Yang namanya nabi itu enggak ragu lagi bahwasanya beliau apa? bahwasanya Nabi adalah rafi'ur rutsbah, adalah orang yang kedudukannya apa? tinggi. Nah, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmala man ursila wa akmal man unbi'a. Perhatikan Bapak ini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dijadikan rasul dan orang yang paling sempurna jadikan apa? nabi. Walihada qal Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Muhammad itu adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Paham ya? Oleh karena itu beliau nomor satu dalam ulul azmi. Ulul azmi dari kalangan para rasul berapa ulul azmi? Lima. Sebutkan. Nabi Ibrahim. Nabi Musa. Hud. Bedaud. Benar kan Nabi Daud? Nabi Muhammad. Coba lagi. Nabi Nuh, Nabi Isa. Paham ya? Terkumpul dalam pantun atau puisi, ingat Abdurrahman, bismillah. Naam Hasan Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi ada lima ya. Ada lima. Yang paling nomor satu ya Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini wal mu'allifu huna qala nabiyyin ursila wa lam yakul khair. Naam, khair, naam, khair rasulin ursila. Di sini disebutkan apa sebaik-baik nabi yang diutus dan beliau tidak mengatakan sebaik-baik rasul yang diutus. Nah, yang sahih Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika usia berapa tahun? Yang sahih, yang rajih 40 tahun. Paham ya? Ketika usia 40 tahun beliau diutus. Paham ya? Beliau diangkat menjadi nabi. Dan beliau saat itu berada di Mekah Nah, barakallahu fiikum berdakwah mendakwakan tauhid selama 10 tahun, kemudian barakallahu fiikum ditambah lagi setelah Isra Mi'raj 3 tahun. Berarti berapa tahun totalnya? 13 tahun di Mekah mendakwakan tauhid. Setelah enam Isra Mi'raj 3 tahun mendakwakan tauhid dan plus mendakwakan apa? salat. Hanya saja salatnya saat itu yang ruba'iyah yang 4 rakaat dilakukan masih 2 rakaat. Disempurnakannya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Barulah yang rubaiyah yang 4 rakaat dilakukan 4 rakaat 4 rakaat. Berdakwah di Madinah kurang lebih berapa tahun? 10 tahun. Totalnya Rasulullah setelah menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Dan Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan usia berapa tahun? 63 tahun. Na'am barakallahu fikum. Atabli sini wa dzalika li anna kullar rasulin nabiyyun. Yang seperti itu dikarenakan setiap rasul itu nabi setiap rasul itu nabi. Ingat ingat ya kaidahnya ini. Wa dalalatul risalah 'ala nubuwah min babi dalalatul luzum dan penunjukan kerasulan atas nubuwah kenabian menunjukkan apa? Menunjukkan bab enam dalam rangka bab dalalatul luzum, penunjukan yang harus dan mesti. Maksudnya bagaimana? Ya? Maksudnya setiap rasul itu mesti nabi gitu loh. Paham ya? Tapi kalau di sini ya. Maksudnya setiap nabi itu mesti rasul gitu ya, penunjukan seperti itu. Nah, jadi penunjukan Rasul ala nubuah ini membabi dalam teluzum. Maksudnya nah, barakallahu fikum afan ya. E, nah, setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi rasul itu yang benar. Setiap rasul apa? Nabi, tapi tidak setiap nabi apa? Rasul. Nabi Adam nabi atau bukan? Tapi bukan rasul. Oleh karena itu rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini siapa? Nuh alaihissalam. Adapun Adam alaihissalam Nabiun walam yakun rasulan. Na'am barakallahu fikum li'anna min lazimi kaunihi rasulan an yakuna nabiyan dikarenakan termasuk keharusan keadaan seseorang itu rasul itu dia mesti nabi juga fa idza dzikra lafdhu sarihan kana dzalika afsah fid dalalah 'ala al-maqsud maka apabila disebutkan lafaz secara terang-terangan niscaya lebih afsah lebih mudah dipahami di dalam menunjukkan apa yang diinginkan maksudnya bagaimana maksudnya Nah, kalau disebutkan secara terang terangan bagus karena khair nabiyyin ursila ini Nah, barakallahu fikum fitakumullah. Naam. Sebaik-baik nabi yang diutus karena apa? Karena sudah kami sebutkan tadi ya barakallahu fikum bahwasanya naam termasuk keharusan seorang rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi apa? Rasul. Naam barakallahu fikum fitakumullah. Naam, kita lanjutkan sampai bawah itu ya biar sekaligus selesai. Fal jam'u bainan nubuwwah wa risalah nastafidu minhu annahu nassun 'ala nubuwwah. Maka menggabungkan antara kenabian dan kerasulan kita ambil faedah darinya bahwasanya benar-benar eh, penetapan Rasulullah itu adalah nabi gitu loh. Ya kan? Ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu ana ibnu Abdul Muthalib. Ya kan? Ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi yang enggak bisa enggak didustakan. Paham ya? Aku nabi enggak berdusta. Dan aku adalah anaknya Abdul Muthalib. Maksudnya apanya? Cucunya. Nah, kita lihat di sini. Jadi Rasulullah kesimpulannya apa sih? Nabiyyun la Nah barakallahu fikum kesimpulannya, nah barakallahu fikum rasulun la yukadzdzab nabiyyun la yu'bad. Itu ya. Nah, mesti kesimpulannya rasul yang tidak didustakan dan nabi yang tidak disembah. Nah. Eh? Apa? Abdun la yu'bad. Nah, bisa juga Abdun la yu'bad wa rasulun yukadzdzab. Maksudnya kalau diduakan langsung Nabiun dan Rasul, Nabi dan Rasul, ya Nabiun la yu'bad abdun juga jelasnya. Nah, hamba juga. Wa rasulullah yukadzab. Rasul yang berdustakan. Nah, intinya apa? Intinya bahwasanya Rasulullah SAW adalah benar-benar nabi dengan penyebutan nabiin ursila di sini. Kita lihat walau tusira 'ala risalah dan kalau seandainya beliau al-Imam al me mencukupkan dengan ucapan risalah lam nastafid makna nubuah. Ini saya apa? Tidak bisa diambil makna nubuah. Kenapa? Nah barakallahu fikum ila antariqil nuzum. kecuali kalau dari jalur apa jalur luzum keharusan. Keharusannya yang namanya nabi itu rasul. Eh, keharusan yang namanya rasul itu nabi itu, loh. Dari situ baru bisa muncul. Wa illa enggak bisa. Wa qaulul lafzi dalan 'alal ma'na bin naslihi aula min di dalan 'alaihi bi Dan keadaan suatu lafaz menunjukkan atas makna dengan setara zatnya itu lebih aula daripada apa? penunjukan makna ditinjau dari keharusannya. Paham maksudnya nih? Jadi kalau ada satu makna menunjukkan datnya itu lebih kuat daripada satu lafadz dia menunjukkan tapi dengan lawazimnya. Tapi ya? dengan keharusan-keharusan yang lain. Sama ya maksudnya ini? Dan kadang seperti itu. Kita lihat. Karena fi hadis Bara bin Azib sebagaimana yang tercantum dalam hadisnya Bara, Bara bin Azib inda taklimin Nabi sallallahu lahu du'a'an naum. Perhatikan baik-baik ini. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya apa doa sebelum tidur. Falamma aadal Bara bin Azib radhiyallahu anhu ad-du'a ketika Bara bin Azib mengulangi doa tersebut qala amantu bi rasulika alladhi arsalta aku beriman dengan rasulmu yang engkau telah mengutusnya faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la qul wa bi nabiyyika alladhi arsalta kata Rasulullah tidak enggak seperti itu tapi ucapkanlah apa dan dengan nabimu yang engkau telah mengutusnya. Li ajli an takuna dalalah 'ala nubuwah dalalatun nasiyah. Paham dia ya? Nah, agar apa? Agar li ajli an takuna dalalatu 'ala nubuwah dalalatun nasiyah, agar penunjukan atas kenabian itu penunjukan yang nas secara terang-terangan gitu loh, secara lafaz. hadza min jihadin ini dari satu sisi. Ya enggak? Kalau dengan sebutan wa bi nabiyyika jelas nas maksudnya Rasulullah benar-benar nabi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wa min ziyadatin ukhra dari sisi yang lain, annahu idza qala khairi rasulin, perhatikan bab ini. Apabila beliau mengatakan sebaik-baik rasul, fa inna labdar rasul yashmal ar-rasul al-malaki wa Jibril salam wa yashmal ar-rasul al-bashari wa Muhammad sallallahu Kalau seandainya sebaik-baik rasul, sebaik-baik utusan, ini umum enggak? Umum. Padahal rasul ada, dua, rasul malaki sama rasul basyari. Rasul Malaki adalah dari kalangan malaikat. Rasul Basari dari kalangan manusia. Ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi kurang tepat juga. Kita lihat. Lakin akan tapi ala kulli hal atas berbagai macam keadaan fi kalamil muallif kalimat Muhammad tukhrij minhu Jibril alaihissalam. Di ucapan muallif al-Imam al baikuni ucapan Muhammad itu mengeluarkan Jibril. Karena Jibril lain. Paham ya? Jibril malaikat, Rasulun malaki. Muhammad Nah, manusia rasulun basyari. Wal alif qawlihi ursila yusammiha al-ulama al itlaq ay itlaqur rawi. Maksudnya bagaimana? Alif yang pada lafaz ursila itu dikenal oleh para ulama dinamakan dengan aliful itlaq, ay itlaqur rawi, yaitu alif yang fungsinya untuk apa? Untuk menyetarakan atau untuk merapikan susunan pantun atau puisi di akhir pantun atau di akhir puisi barakallahu fikum. Naam. Cukup sekian dulu barakallahu fikum wa walhamdulillah rabbil alamin.